181. Kemudian diteruskan dengan surat Qaf ayat 1 sampai ayat 45. Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat ke 181. Kemudian diteruskan dengan surat Qaf ayat 1 sampai ayat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali ta'lim pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah.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 يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radio Malaysia Jakarta Kita masih di surah Al-Bayyinah ya Surah ke-98 Baik terjemah perkataannya terlebih dahulu kami sampaikan Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً Apa tuh? Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad ayuad fiha a mad jaizmun fasil. Matobi ketemu alif kan? Sebetulnya bukan matobi ketemu alif tapi matobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Radiyallahu anhum wa radu Zalika liman khasyia rabbah. Shin khasyia rabbah. Baik kita lihat terjemah perkataannya. Juz ke-30 surah al bayna ada di halaman 152 ya Bu Ani. Ini Bu Wiwi di Tebet. Bu Lia, juga Ibu Samsudin, mudah-mudahan sehat nih. Pak Hirwanto, Pak Darmani di Depok. Banyak sekali jamaah kita di Depok sekarang ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidak ada lam. Nah, kalimat negatif di sini ya. Lam yakun tidak ada siapa alladzina orang-orang yang kalau alladzi yang orang yang kalau alladzina orang-orang yang banyak berarti kan lebih dari dua. Siapa yang tidak ada? Kafaru, mereka kafir. Tidak ada orang-orang yang mereka kafir. Min ahlil kitab. Dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya. Itu dulu saya saya lagi kecil saya pikir ahli kitab itu tukang <laughs> jualan kitab. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik Mufakin melepaskan meninggalkan agama mereka hatta tak tiahumul bayinah hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Apa katanya di di terjemah Jalalain aja nih. Jalalain ini terjemahnya terjemah apa ya? Sederhana kata demi kata ya. Ayat demi ayat. Lam yakunil ladzina kafaru min. Tiada orang-orang yang kafir dari. Nah, huruf min di sini mengandung makna penjelasan. Lam yakunil ladzina kafaru min. Min siapa? Ahlil kitab wal musyrikin. Kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik artinya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Uh, musyrik dulu ya menyembah berhala, lata dan uja. Orang sekarang hati-hati musyrik itu Tuhannya, ilahnya bisa mobil, bisa harta, bisa pangkat, bisa jabatan. Hati-hati kan itu. Orang-orang musrik artinya orang-orang yang menyembah berhala atau beribadah bukan karena Allah. Nah ini hati-hati. Ya, ria kan pamer itu syirik kecil. Ih, saya mah tiap malam sholat mah. Uh, sampai begini, begini, begini. Saya mau puasa, saya mau ini, saya mau ini. Dibaca semua. Jangan. Hilang pahalanya ya. Ini, kalau hilang pahalanya, mendingan kalau sampai sirik musrik. Kenapa Kita beribadahnya bukan karena Allah, karena orang lain. Kecuali kalau kita ibadah, kita puasa, kita apa. Yang menilainya orang lain. Kita tidak niat, tidak niat untuk memamerkan ibadah kita. Ya orang-orang di rumah kita atau siapa melihat melihat tingkah laku kita. Nah disampaikan kepada orang lain. Oh si B mah begini, si C mah begini, uh, sholatnya rajin tiap malam. Tapi bukan kita yang bercerita, gitu ya. Ini hati-hati, bisa menjadi hilang pahalanya maka meninggalkan ini. Orang-orang musyrik artinya orang-orang yang menyembah berhala. Lafad musyrikina diatof, diatofkan atau disambungkan di kepada lafad ahli kitab. Ya. Mufakin ini mau meninggalkan agama mereka. Lafad mufakina sebagai khobar dari lafad yakun. Lam yakun tadi. Lam yakun tidak ada orang yang kafir dari, dari ahli kitab dan musyrik ini yang mau beriman. Sehingga datang mufakin ya ini sehingga datang al hatta ta'tiyahumul bayyinah artinya mereka akan tetap memegang agama yang mereka peluk hatta ta'tiyahum sebelum datang kepada mereka artinya sampai datang kepada mereka al bayyinah bukti yang nyata berupa hujjah yang jelas yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Ini rasul seorang rasul. Minallah dari Allah yatlu dia membacakan. Kenapa dia domirnya huwa yatlu itu ya. Yatlu suhufa lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Rasulun minallah yaitu seorang rasul dari Allah lafad ayat ini menjadi badal dari dari lafad al-bayyinah, badal pengganti ya. Yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yatlu suhufan mutahharah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dari segala bentuk kebatilan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kutub, ada kitab-kitab qayyimah yang lurus. Fiha kutub, di dalamnya terdapat kitab-kitab, maksudnya hukum-hukum yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Qayyimah yang lurus, artinya hukum-hukum yang lurus. Ya, ini Bu Ani, Bu Agus, ada di Jalalain halaman 2764. Dilihat ya, yang punya Jalalain eh, jilid keempat jalan lebih ringan ya dibanding tafsir-tafsir yang lain banyak isinya. Dan mana aja jadi sambil belajar ya. Fiha kutub di dalamnya terdapat kitab-kitab. Maksudnya hukum-hukum yang tertulis. Qayyimah yang lurus. Artinya hukum-hukum yang lurus. Dia akan membacakan apa yang dikandungnya yaitu Al-Quran. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya dan ada pula orang-orang yang kafir kepadanya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang diberi Alkitab tidak terpecah belah kecuali sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma tafarraq wa ma tafarraq kalau dihentikan jadi gitu kan. Dan tidak berpecah belah. Siapa ladina orang-orang yang utuh mereka diberi Alkitab kitab. Illa yang itu Yahudi Nasrani kan diberi kitab ya Taurat dan Injil. Illa kecuali min dari sesudah hum datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang nyata. Ini. Wa ma tafarraqal utul kitab dan tidak berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an yang dibawa olehnya sebagai mukjizat baginya nah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka tiba-tiba mereka mengingkari terutama orang-orang yang dengki dari kalangan mereka ya sayang Muhammadnya bukan dari kaumku mereka mereka gitu inginnya dari kaum Yahudi dan Nasrani ternyata dari keturunan Arabi ya, dari Ismail, bukan dari Ishak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru dan mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullaha supaya mereka menyembah Allah dengan apa? Mukhlisin mengikhlaskan dengan memurnikan lahu kepadanya ad-din ketaatan agama hunafa'a yang ikhlas yang lurus wa yuqimu dan mereka mendirikan mendirikan apa as tak salat wa yu'tu dan mereka menunaikan az-zakata zakat wa dan demikian itu dinul qayyimah dan demikian itu adalah agama al-qayyimah yang lurus yang betul ini Wa ma umiru padahal mereka tidak disuruh di dalam kitab-kitab mereka itu Taurat dan Injil. Ya, di Taurat dan Injil juga sama. Akidahnya tetap kepada Allah. Hanya Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang yang sudah dirubah itu kan. Mereka sama disuruhnya untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah. Ya, mereka tidak tidak disuruh ibadah kepada yang lain, hanyalah kepada Allah. Kecuali supaya menyembah Allah pada asalnya adalah ini ayya budu ayya budullah huruf e, lalu huruf an an ini dibuang dan ditambahkan huruf lam sehingga jadilah liya budullah mukhlisina lahuddin dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama. Artinya ini membersihkan dari kemusyrikan. Hunafa'a dengan lurus Maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila telah datang nanti, maka mengapa sewaktu ia datang kepada mereka, mereka menjadi ingkar kepadanya? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama atau tuntunan al qayyimah yang mustaqim, yang lurus. Sampai situ dulu ya. Jangan banyak-banyak. Ini terjemah perkatanya tolong diulang-ulang. Indeks Qur'annya dimiliki, tafsir-tafsirnya dimiliki. Insyaallah lah ya. Kita akan pintar, akan bisa tajwid, bacanya lancar dan memahami isinya. Walaupun kita tidak seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustadz yang memahami betul Quran kata demi kata kita secara umum secara menyeluruh oh ayat ini tentang ini itu jadi paham ya jadi kita tidak kesalahan tidak asal membaca baik ini ada SMS yang masuk iya ini dari siapa ini Pak Ari saya tiap pagi mendengarkan uh, pengajian Bapak mm -mm, saya mau bertanya saya pernah ketinggalan sholat jamaah satu rakaat. Lalu saya ikut imam sampai dengan rakaat terakhir. Yang saya mau tanyakan pada waktu tahiyatul akhir. Tahiyatul akhir apakah saya harus baca tahiyatul tahiyat awal atau akhir? Awal aja. Sampai Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu. Ya. itu tidak usah sampai akhir. Itu ya. Uh Kemudian ini ada juga yang bertanya apa nih? Oh Pak saya ini juga penggemar Radio Kayu Manis, terutama pengajian Bapak. Tapi saya mau ikutan acara, hmm, masih punya anak kecil. Bagaimana saran Pak Ustadz? E, belajar dengan siapa saja, eh, datangi Ustadz, Ustadzah setempat ya Ibu ya. Kalau nanti Ibu berkenan kapan-kapan Bapak berkenan datang ke Majelis Taklim Radio Kayu Manis, silahkan. Kita tengah, tengah membuat program komputer, ada CD-nya, ada kasetnya, ada PCD-nya, ada bukunya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bahkan nanti kalau sudah jadi program komputer, rasa-rasanya untuk belajar tajwid itu benar-benar mudah. Karena walaupun ibu dan bapak mungkin tidak menjalankan program komputer, ada melalui Kamtasia program yang kami miliki, nanti ibu dan bapak uh, di, di, di format, dituntun, untuk bermain komputer tanpa harus menggerakkan komputernya gitu ya. Atau nanti di PCD atau CD uh, eh, PCD-nya ya. Insya Allah Doakan saja semua programnya bisa selesai. Gitu. Kemudian ini ada juga yang bertanya, Pak Ari bagaimana apakah niat itu harus di di di apa? dijaharkan, diungkapkan atau tidak? Niat itu adanya dalam hati ya. Uh, jadi kalau kita mau infak, mau apa, tidak usah diniatkan. Kecuali zakat ya. Kalau zakat memang harus diniatkan. Karena ada muzaki, ada ada badan amil zakatnya yang menerima. Itu. Jadi ada nah itu anukhrija zakat al-fitri, an-nafsi atau an-waladi. Saya niat zakat fitrah untuk diri saya, untuk anak saya, atau untuk istri saya. Nanti yang terima juga begitu. Ada ijab kobulnya Sama seperti nikah kan. Nikah juga niat nikahnya harus disampaikan. Tapi ibadah-ibadah yang lain eh, Allah maha mendengar. Cukup dalam hati. ya Karena niat itu kan adanya dalam hati. Sedangkan lafad itu hanya untuk memperteguh memperteguh niat itu. Jadi ada orang yang pakai usoli yang enggak enggak usah berantem. Yang penting bagaimana caranya orang yang tidak sholat supaya mau sholat gitu ya. Jadi jangan berantem tentang usoli. Masing-masing punya keyakinan. Usul itu hanya menegaskan hati kita. Karena sholat itu diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi biasanya orang yang dengan lafad meniatkan diri akan memperteguh hatinya. Gitu. Makanya sebelum sholat itu baca ta'awud dulu kan. Kalau dua binas, eh, kemudian dikosongkan dari pikiran hal-hal yang akan mengganggu jalannya konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Tapi husu itu bukan berarti tidak ingat apa-apa. Buktinya saat kita sholat, kemudian kebakaran kita tidak, wah kan saya husu, biarin aja kebakar juga. Enggak gitu. Justru saat seperti itu ya kita harus membatalkan sholat kita. Atau saat sholat kita anak kita masuk ke jurang atau kemana, kita tetap jangan sholat terus. Nah ini. Jadi husu di situ bukan berarti konsentrasi penuh tanpa tanpa ingat apa-apa, bukan. Baik, eh, ya di 0812 828 0812 828 7881 yang ingin bertadarus mangga silahkan ya. Assalamualaikum. Iya, siapa ini? Ira. Ira di mana? Durentiga. Ya? Durentiga. Durentiga. Silahkan mau baca. Lam kuning ya? Ya. Nah radio radionya di sana dikecil, eh, dikecilkan aja, dimatikan. Dengarnya di handphone aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jangan hiu rahman itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir nirrajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. jangan niurahim. Eh Ira putus deh teleponnya. Diulang lagi ya. Yang lainnya silahkan ke 0812 8287881. Menarik kok belajar sekarang karena kita sudah memiliki komputer, ada pewarna. Ih. Jadi dengan dengan warna-warni itu menarik. Jadi ibu dan bapak bukan hanya pintar untuk sendiri tapi bisa ngajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Bapak dikecilkan aja ya. Volumenya di, dimatikan aja. Nah, uh, volume radio Bapak dimatikan, Bapak dengar di handphone. Mangga, nah, silahkan. Ya. Pak siapa ini? Pak Sariman, Pak Ustaz. Oh, Pak Sariman. Di mana? Di Bekasi ya, oh, ya Oh, di Bekasi. Mangga, nah, silahkan. Ya. Belajar Ustaz ya. Nah, enggak, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. a jangan ketinggalan. A'u A'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Jim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditahan idhar. Lam, lam yakunil gitu. Lam. lam jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan lam, lam idhar. Idhar kumimati. Lam yakunil, lam yakunil. Jangan ditahan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kitab, jangan dikitabi, jangan dibaca ujungnya. Kalau dihentikan jadi sukun min ahlil kitab. Jadi kol-kolah kubro itu. Diulang min ahlil kitab wal diul teruskan. Min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta tahtiyahumul bayina. Bapak alhamdulillah sudah kenal huruf nih, tapi tajwidnya belum kena nih. Madnya okay. jangan kepanjangan gini-gini ya. Eh. Min Min من أهل wal musyrikin منفكين hatta ta'tiyahumul البينة Jangan ditahan, idhar itu dilepas. Oh, min iya. ah idhar seperti nah, latihannya untuk bapak pemula dihentak iya. aja min min ah lil dihentak tapi itu untuk untuk latihan sudah bisa ya, nanti iya. nggak ya. boleh dihentak lagi min ah lil min ah lil kita diwal musrikin wah nanya jangan dibaca kalau berhenti jadi sukun ujungnya wal musyrikin kecuali patah dua eh. wal musyrikin Gitu kalau berhenti. Ya. Nah, sekarang diulang lagi karena berhenti di situ bukan di tanda oh, wakaf. Wal musyrikina boleh dari situ aja. Wal musyrikina mun. Yuk. Wal musyrikina mun. Jangan mun tapi ihfa. Ihfa tahu samar. Wal musyrikina mun mun bunyi m ember. Uh, uh, samar iya tapi m. Ya. Wal musyrik Mhm. Wal musyrikina munfakina حتى تأتيهم البينة Bayinah. تأتي apa ya? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jangan ditahan. Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayinah. Hatta ta'tiyahumul رسول الله Enggak, jangan min Allah, kan nggak ada tasdidnya. Nunnya ada tasdidnya enggak? Ada pendobel? Eh, nggak Enggak ada kan? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Rasulun minallahi yatlu Mutohara. Mutohara. Baik, terima kasih. Banyak belajar lagi Pak ya. Iya, terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ yasnya ada hamasnya. Gitu ya. رسول من الله يتلو صحفا Ibu Reti SMS-nya nggak bisa dibaca karena handphonenya <laughs> tidak lagi dipakai. Menerima, mohon maaf ya Bu Reti. Ini Bu Yayu, rajin. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu? Anak Ibu Heni. Ibu Heni di mana? Di Tambun. Di mana? Di Tambun. iya. Baik, silahkan. Diteruskan ya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Fiha kutubu qayyimah. Jangan tosot, Jangan himina syaitan, himina syai Huruf A jangan huruf O. himina syai. billahi Nah, bibir ibu masih monyong, jadi baunya ke O. himina syait jangan tosot ya, ke shin. Nanti dilatih. Bismillah diteruskan aja, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qayyimah. Memangnya Tambun, kalau Tambun iya. Ini mah kutubunnya jangan jadi Ihfa. Tahu nggak Ihfa Ibu? Belum ya? Nah, kutubun itu nah domah lainnya kutubun. Karena ketemu kop jadi kutubung. Fiha kutubung engnya banget. Nah, eh, kocobong ong kata ong gitu, ya Bu. Tahu Ibu? Iya. Nah, uh, jadi pihak kutubung kaimah ikhfa itu ya. Yang abad. Pihak kutubung. Eh, iya katanya iya, kumaha atuh kutubung. Iya. Ikhfa. ngaji di Iya, bukan kebiasaan. Nah, kebiasaan ngaji yang salah mah jangan dipelihara <laughs> tuh, ya. Fiha kutubun qayyimah gitu ya. Fiha kutubun qayyimah. Gitu. Terus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'dika Iklabnya sama sedikit illa min gitu illa min ba'di ma humul bayina. illa min ba'di ma humul bayina. tuh sudah bagus ainnya belum keluar ya ba nanti dilatih jadi di situ illa min ba'di ma humul bayina. terusin aja dulu wama umiru ya Wama. Kepanjangan. Jangan panjang-panjang. Dua, dua sampai lima harokat kan. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا Allah الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون Nah, di situ nggak ada naknya, di sini mah hunafa wa yuqimus masuk ke sad. Hunafa wa yuqimus sholata wa Wayu, jangan biasa aja. Wayu tul. Wayu, wayu dari wayu. Wayu tul. Terima kasih banyak belajar lagi ya. Ibu alhamdulillah sudah kenal huruf ya. Ya. Hmm, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri ku alhamdulillah kita sudah kenal huruf, tinggal ditingkatkan ke uh, belajar baca Al-Qur'an itu memang uh, apa? Modalnya harus banyak baca gitu. Mas Jaka, Mas Jaka tolong uh, eh, mic dinyalain ya semua. Ini yang ini Mas Jaka ini jadi miknya cuma satu, jadi megangnya pegel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jaka. Tolong dikecilin volume Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ya. Ibu siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ibu. Alia. Ibu Alia, di mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Silahkan Ibu diulang kembali dari ayat 5 ya. Wama Umiru. Oh iya. Enggak silakan. Mau dibantu kak ya? Baik sama-sama. Bukan au ya bu ya? Ibu bukan au, tapi au ada alif ada ain. Au a au diulang ya. Jangan kepanjangan, satu alif aja. A'udzubillah gitu. Jangan kepanjangan tapi ya lagi. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bagus di tasjidnya kurang sedikit, Bu. Bismillahirhir Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tasjidnya ya kurang nyamber. بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤمنوا Wazalika. Waunya ketinggalan ibu waunya. Oh, ya. Mm -mm. Di, diulang ya dari wayu itu zakata. Diulang Bapak? Ya. Diulang lagi. Khulafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين Maaf, Pak, nggak Nah, sampai. kalau nggak sampai, kholidin gitu. Nggak apa-apa, nggak usah sampai. Kalau memang nggak sampai, jangan jangan nyuri napas. Tapi ada caranya, dihentikan aja. Nah, ibu sekarang ngulang dari wal musyrikin. Yang awalnya ah, jangan wale ya Bu ya. Wale jangan. Wal wal mush itu. Wal musyrikina fi nar jahannam fiha. Ibu sudah bagus tapi nanti tolong dilatih walenya jangan ada ekornya ya. Saya mau iya. beli apa? Beli arloji, ale, puket. Enggak, jangan ada alenya ya. Nah, Ibu nggak berasa ada e-nya itu di situ. Diteruskan iya. ulaika. Ulaika hum syarrul bariyah. Eh, syarrul ya ada le-nya ya. Dilatih. Ya, ibu sudah ya. uh, uh, nanti di di diubah. Tapi Ibu sudah bagus, sudah lancar, tinggal sebentar lagi juga mahir. Terima ya, kasih ya. Ibu. Terima kasih sudah ya dulu ya. Iya, iya terima kasih. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikit-dikit aja ya biar kesempatan kebagian semua ya, insyaallah. Jadi kadang-kadang kita nggak berasa ulaika hum syarrul lulu jangan le-nya. Ulaika hum syarrul bariyah. Baik, Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Iya, dengan Endah, Pak. Di mana, Bu Endah? Iya. Radio ibu dikecilkan aja volumenya ya. Volume radio ibu kecilkan atau dimatikan. Ya. Ibu dengar di telepon aja. Iya. Silakan. Ya, oh baik, mangga silakan. Iya. Kita ya. teruskan ayat ya. ke dela ke ya. Innal amanu. Innal aman. amanu. Ya? Iya. Iya. Enggak uh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu sudah bagus, tapi di a kurang keluar. Jangan grogi ya, tenang aja. Gini, Bu. ya. A'u, a'u, a'u, a'u, alif dan ain. A'u lagi ya. ya nah, itu mah a'u, jangan a'u. A'u mah angkatan udara. A'u aku berlindung. A'u alif dan ain. A'u gitu. a a A'u. A'u, a'u. Ya udah, sebisanya dulu. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Nah, kalau nggak cukup, kalau nggak cukup jangan diteruskan. Berhenti aja di solihat. Gini, ya ibu tadi gunanya terlalu terburu-buru. Jadi kalau kuatnya sampai solihat gini. Innal ladzina amanu wa amilu solihat. Boleh. Nanti terusin oh, iya. lagi wa amilu solihat ya. Ya. Lagi. Ulang lagi ya. Boleh. Innal ladzina amanu wa amilu solihat. Nah, itu, tapi ada hamasnya ya. Solihat karena di situ berhenti tidak ada tanda wakaf, ibu ulang ya. lagi dari wa'amilus. Wa'amilus solihat. Wa wa'amilus. Wa'amilus terusin, Diterusin. Wa'amil iya. diterusin, iya. ibu. Ada tanda wakaf di situ? Wa amilus solihati wa ulai. Nah, nggak ada waunya, nggak ada waunya. Wa sebentar gini ya. soal lihat. Hmm, sebentar, makanya dengerin dulu. Dengerin dulu. Ah, dengerin dulu hati Ibu. Dengerin dulu. Wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi belajar itu harus sabar, harus sabar yang belajarnya, yang ngajarnya. saat ibu baca, kami sebagai pengajar harus sabar mendengar. Nah, saat eh, kami membenarkan, ibu harus sabar mendengar kami biar eh, kesinambungan. Memang belajar yang baik itu saling berhadapan gitu ya. Ada gurunya, ada muridnya, melihat mulutnya. Karena memang bacaan tuh sama seperti bahasa Inggris ya. Gampang-gampang susah. Gitu. Ini mohon maaf eh, banyak sekali pesan ini sampai tujuh ya saya tidak bisa membacanya karena memang... Mm -mm, saya mau nanya kalau anak saya belum balik tanpa sengaja dia nggak sholat itu dosa nggak? Nah, pendidikan untuk anak itu usia 7 tahun kita suruh sholat. Gitu, 7 tahun. Nah, kalau 10 tahun nggak mau sholat baru dipukul gitu ya. Tapi anak kita kadang-kadang kan 7 tahun itu sudah besar ya sekarang. Nah, itu ada pendidikannya. Jadi kalau belum balik belum dosa. Memang mereka disuruh sholat, disuruh puasa itu hanya untuk pendidikan aja gitu ya karena belum taklid belum beban kapan ada taklid kapan ada beban setelah dia dewasa dewasanya perempuan itu dengan datangnya bulan datang tamu ya datang tamu tahu kan ya wanita ya itu nah, laki-laki nah, dengan mimpi jadi dalam Islam bukan usia gitu ya seseorang dibilang balik atau tidak dewasa atau tidak kena taklid taklid kan kena beban kayak kalau laki-laki itu kalau sudah mimpi, mimpi indah kan? Kalau perempuan sudah datang tamu gitu. Jadi bukan umur, bukan usia. Siti Aisyah juga 9 tahun kalau nggak salah datang bulannya kan datang tamunya gitu. Jadi eh, kapan datang tamu berarti dia sudah kena taklid, dewasa, balik ya. Nah, ada yang tidak kena taklid siapa? Orang gila. Jadi kalau nggak mau sholat nggak apa-apa jadi orang gila. Itu tidak ada, tidak ada taklid. Ya, tapi gilanya gila dibuat karena obat atau gilanya gila memang dari sono. Hilang ingatan, maaf. Hilang ingatannya dari sono apa tidak. Kalau hilang ingatannya dari sono, ya karena uh, penyakitnya dari bukan karena minuman atau karena hal lain tidak kena taklif gitu kan. Atau orang yang tertidur, tertidur. Ya, kita ketiduran terus. Nah, sholat subuh lupa dari malam tuh saking capeknya. Habis sholat isya itu tidur Tiba-tiba bangun jam 9 siang. Subuhnya kan lewat. Nah saat bangun sholat subuh. Itu namanya kodo. Tapi di situ diperkenankan. Karena memang udur sahara. Diperkenankan karena ketiduran. Atau anak kecil sampai dia balik. Gitu. Jadi kalau belum balik kan belum ada beban. Belum ada taklip ya. Nah, inilah. Ada Pak minta dijelaskan tentang pikihnya saya nggak bisa tentang sholat nanti lah ya kita gitu. banyak ternyata ya ilmu Allah itu eh, Iya kata orang kita belajar ini terlambat. Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak kan. Harus harus dibilang apa gitu ya. <laughs> iya. Baik. Mm Hmm, Pak Ustadz iya. Bagaimana sih agar perbuatan baik kita tidak selalu menjadi riak? Uh, ya. Innamal a'malu niyah. Jadi segala sesuatu dikembalikan kepada niat. Jadi memang uh, antara ikhlas dan ria itu tipis sekali gitu ya Masya Allah. Nah itu harus hati-hati. Jadi yang tahu hati kita ya kita. Makanya kan ada ada ungkapan kalau orang kafir sudah pasti masuk neraka. Tapi kalau orang yang beriman belum tentu masuk surga. Kalau dia beribadahnya bukan karena Allah, nah <laughs> itu seperti itu ya. Nah ini jadi ria itu oh, masya Allah maka harus banyak berdoa agar kita terhindar dari ria. Ya. Ria itu kan syirik kecil. Iyalah. Kita beribadah itu karena siapa gitu kan. Kalau karena mertua, kalau karena orang lain ya kita tidak layak menerima uh, pahala dari Allah orang ibadahnya sholatnya karena karena tetangga pas kita duduk di belakangnya ada mertua kita kita khusus sekali ibadahnya kan begitu jangan sampai seperti itu Ibu dan Bapak jangan lupa taklim di Bidakara kita sudah pakai perlengkapan canggih ya. Ada infokus, ada komputer. Jadi untuk para tutor yang ingin hadir silahkan ada hari Rabu pada sholat zuhur ya di Masjid Ulil Albab Ulil Albab di Bidakara, Pancoran. Di Multika juga kita sudah hari setiap hari Senin ya di Pak Yudo ini ada setiap hari Senin sudah pakai komputer, pakai infokus juga. Jadi keren dah insya Allah ya. Itu setiap hari Senin di Buncit 4 di Multika. Kemudian hari Jumat kita ada taklim pada sholat Jumat Nah, ini di Depok, Jalan Kartini 58. Padat ya. Kecuali hari ini memang saya sengaja untuk memposisikan masih menyelesaikan program-program. Hari Sabtu, hari Ahad itu ada di rumah yatim. Untuk saran, kritik, masukan silahkan ke 0812 828 7881. Ada sesuatu yang kurang jelas, ingin bertanya juga silahkan. Eh, hanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit, saya tidak bisa menjawab secara langsung, harus nyari dulu referensinya agar tidak kesalahan. Baik, Mas Ivan, terima kasih atas kebersamaan pagi ini dengan setia menemani ya. Terima kasih pendengar semuanya. Eh, untuk untuk Netra dan mualaf juga tolong kaset-kaset CD-nya dibawa ya, diambil uh, secara gratis diambil kaset AIU baknya sama latihan latihan suara, latihan lagu. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membeberkan kekuasaannya untuk menerima tobat bagi seseorang yang berbuat jelek di waktu malam hari hingga siang hari dan juga untuk orang-orang yang berbuat jelek di waktu siang hingga malam hari. Hal ini terus berlangsung sampai nantinya matahari terbit dari sebelah barat, yakni setelah dekat sekali waktunya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta hari keempat di bulan Maret tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di hari Selasa pagi udaranya nyaman. Nyaman, benderang, tidak khawatir akan hujan. Kita kembali berjumpa. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan eh, selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun siapapun dimanapun ulang tahun yang keberapapun dan eh, bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785 atau lewat uh, pesan pendek di 0219376025. Itu pesan pendek. Nanti akan saya baca kalau sudah ada yang masuk, begitu juga telepon. Kalau sudah ada yang masuk, eh, ini telepon belum ada yang masuk. Jadi kami menyampaikan salam bahagia, selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Kalau orang asing bilang, Yarh Anda di hari ini, happy birthday to you katanya kan. Kalau ditambah lagi, many happy returns of the day. Setiap hari akan kembali kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Amin, Insya Allah. amin. Telepon sudah masuk sekarang ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Radio KMN di sini dari manakah ini? Dari Retno. Ah, Retno di mana, Rot? Di rumah susun pondok kopi. Eh? Rumah susun pondok kopi. Oh, pondok kopi. Oke, yang ulang tahun siapa, Rat? Vina. Vina? Iya. Ulang tahun keberapa, Vina? Yang ke-19. 19. Di pondok kopi juga? Iya. Sudah ngopi kiranya, Retno? Belum. Belum. <laughs> Namanya aja pondok kopi ya. Iya. Oke, ucapannya gimana untuk Vina ini? Retno. Oh. Semoga panjang umur, uh-huh. bisa selalu, uh-huh. dimurahkan rezekinya, uh-huh. terus coba kerja. Gitu. Iya, kita lagunya dong Om. Kalau Retna udah kerja belum? Belum. Belum, belum cuma kajian dong kalau gitu ya. Lagunya apa nih Rat? Itu Merpati Ben. Eh? Merpati Ben. Merpati Ben, apa tuh? Tak selamanya selingkuh itu indah. Iya. Yeah. <laughs> tak selama dan dan selingkuh itu enggak indah. tak iya. <laughs> selamanya selingkuh itu indah ya. Iya. Oke nanti diputarkan ya. Iya Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon